Subhanahu wa taala curahkan kepada kita sehingga tak sejenak pun kita bisa lepas dari cerahan nikmat dan kasih sayang yang datang dari Allah Rabbuna Azza wa Jalla حضر dan hadirat jemaah daurah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di antara metode pengajaran yang dicontohkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim dan dicontohkan oleh nabinya di dalam sunnah itu adalah dengan memaparkan sebahagian dari penyampaian itu dengan mengambil faedah dan hikmah dari sebuah kisah Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala banyak Menyebutkan kisah-kisah dari umat yang terdahulu Kisah Ashabul Kahfi Kisah Sapi Betina Kisah Nabi Salih Kisah Nabi Salih dan unta betinanya. Demikian pula kisah-kisah yang sangat banyak yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Demikian pula Nabi saw Alaihi Wasallam menyebutkan kisah yang sangat banyak di dalam hadisnya. Tujuannya jemaah bagaimana manusia ini bisa mengambil ibrah pelajaran untaian-untaian hikmah dari balik kisah tersebut. Allah Subhanahu wa taala setelah memaparkan kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dengan sangat rinci dan penuh hikmah. Ternyata di akhir surah Yusuf Allah Subhanahu wa taala berfirman, لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب Sungguh di dalam kisah-kisah mereka itu ada ibrah, ada pelajaran yang sangat besar bagi orang-orang yang mau berfikir. Maka kisah yang dipaparkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Apakah dia kisah dari kebinasaan umat-umat yang menyimpang sehingga kita bisa mengambil pelajaran dan tidak terjatuh di dalam penyimpangan mereka? Atau dia adalah kisah orang-orang salih Para Nabi dan Rasul Allah Orang-orang yang berhasil Orang-orang yang selamat agar kita bisa mengambil dan meniru kesalihan dan kebaikan yang ada pada diri mereka. <clears throat> Al-ikhwa wal akhwat rahimakumullah. Perlu dan penting untuk kita sadari bersama bahwasanya di antara usaha yang sangat besar yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala musuh Islam dan kaum muslimin yang menginginkan kerendahan dan hancurnya kaum muslimin di antara usaha mereka adalah menyuguhkan kisah-kisah palsu kisah-kisah fiktif khayalan terhadap pemuda-pemudi kaum muslimin. Tujuannya agar mereka senantiasa jauh. Agar mereka jauh dari kisah-kisah umat terbaik. Kisah-kisah manusia terbaik. Iya. Yeah. Bagaimana manusia dari kaum muslimin ini bisa terlalaikan? Dan lupa akan kisah-kisah orang yang bisa diteladani di dalam keimanan dan kebaikan. Dibuatlah cerita-cerita novel kisah-kisah yang menyedihkan yang lebih menarik menurut mereka. Iya. Akhirnya pemuda-pemuda kaum muslimin tidak lagi mengenal siapa pendahulunya. Bagaimana perjuangan nabinya? Bagaimana keberanian para sahabatnya? Tidak lagi mengetahui bagaimana indahnya akhlak dan budi pekerti umat-umat terdahulu nabi dan para sahabatnya. Melalui ini kecintaan kaum muslimin terhadap Nabi dan para sahabatnya akan merosot sampai akhirnya habis dan tatkala itu mereka pun menjadi lemah semuanya sudah tersusun rapi oleh musuh-musuh Allah ditata dengan baik diatur sedemikian rupa dimasukkan di tengah kaum muslimin melariskan barang-barang dagangan sesat mereka di tengah kaum muslimin melalui bentuk cerita-cerita dan yang lain sebagainya yang semuanya itu hanyalah kedustaan dan fiktif belaka terlebih lagi di zaman kita sekarang ini teknologi semakin canggih ya untuk merusak mereka masukkan dalam bentuk film video ya film-film cinta film-film asmara naam budaya-budaya barat budaya-budaya kafir masuk di tengah-tengah rumah kaum muslimin yang mendidik anak-anak kaum muslimin dari pagi sampai malamnya sehingga mereka luput lalai dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pernahkah kita sadar akan perkara ini jemaah sekalian? Yang jelas Allah Subhanahu wa taala sudah memaparkan kepada kita dengan jelas di dalam Al-Qur'an. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan Yahudi dan Nasara itu tidak akan pernah ridha tidak akan pernah senang kepada engkau sampai kalian mengikuti millah jalan-jalan yang mereka lalui bukan masuk ke dalam agama mereka secara langsung tapi sekedar mengikuti adat istiadat mereka sekedar mengikuti bahasa dan gaya hidup mereka sekedar mengikuti ya pakaian dan adab-adab mereka yang busuk itu sudah merupakan keberhasilan besar bagi orang-orang kafir. Terlebih lagi kalau mereka sudah mampu untuk membentuk pola-pola pikir dari para kaum muslimin. Sama dengan cara berpikir mereka. Sampai akhirnya kaum muslimin itu runtuh dengan sendirinya. Runtuh keimanannya, runtuh akidahnya, rusak akhlaknya, karena telah terpengaruh dengan budaya-budaya kufar. Pernah kita sadari perkara ini? Sementara kita, putra-putri kita, generasi-generasi kita di masa yang akan datang, itu adalah pelanjut-pelanjut agama ini. Orang-orang yang akan meninggikan agama ini, kalau sudah rusak, apa kira-kira yang terjadi terhadap Islam dan kaum muslimin di masa yang akan datang. Mungkin sekarang kita bisa mengatakan banyak sekarang siaran-siaran bagus. Iya. Itu pun toh. Iya, awalnya kaum muslimin berlomba-lomba membeli ini dan itu hanya untuk kebaikan, alasan ini, alasan itu. Tapi tidak tenang juga tangannya memencet remote Akhirnya pindah ke film India Menjadilah hidup rumah tangga kita dipenuhi dan dihiasi dengan budaya-budaya kufar Bosan film India, ada film barat Habis iya, Sinetron yang satu Telenovela yang lainnya ditambah Iya. Kelalaian dan perkara-perkara yang sangat membahayakan kaum muslimin dari agamanya. Mana qiraatul Quran? Mana zikrullah? Kalau pun membaca Al-Quran, sekedar mendengar Al-Quran saja dari televisi, oh, tidak pernah ada yang masuk dalam sanubarinya. Tidak pernah meresap dan masuk ke dalam relung hatinya yang paling dalam. Sehingga bisa membentuk pola pikirnya. Memperbaiki akhlak dan akidahnya. Kenapa? Tidak ditelaah dan diperbaiki. Maka dari itu jamaah sekalian. Tidak akan menjadi baik umat sekarang ini. Sampai jika mereka kembali kepada umat-umat sebelum mereka. Sebagaimana keadaan umat-umat sebelum mereka kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada majelis kita di pagi hari ini insyaallah taala kita akan memaparkan, memaparkan sebuah kisah kisah yang sangat mengharukan kisah perjuangan dan keberanian para kesatria-kesatria Islam di masa yang lalu. Dengan tetesan keringat, dengan tetesan-tetesan darah, dan dengan harta benda mereka korbankan semuanya. Li'i'la'i kalimatillah. Untuk meninggikan kalimat Allah SWT di permukaan bumi ini. Itulah para kesatria Islam. Itulah para pejuang-pejuang Islam. Nabi dan para sahabatnya. Kita mencoba untuk memaparkannya. Kita mencoba untuk menelaah dan melihat kembali, mengkaji kembali bagaimana keadaan mereka dahulu. Semoga perkara ini jemaah sekalian bisa menjadi motivator bagi kita untuk lebih semangat di dalam agama ya sekaligus lebih menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau dengan banyak membaca sirah mereka perjalanan hidup mereka ini akan menumbuhkan kecintaan kita kepada para pendahulu kita generasi terbaik daripada umat ini yang direkomendasi langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya khairun nasi qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku kemudian setelah mereka kemudian setelah mereka manusia terbaik adalah yang hidup di zaman Nabi yakni para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manusia-manusia pilihan yang telah dipilih oleh Allah menjadi pendamping dan pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui kisah mereka di sana kita akan memetik hikmah yang sangat besar. Melalui kisah mereka terkandung di dalamnya pelajaran yang sangat banyak sehingga menjadi ibrah bagi kita jamaah sekalian dalam mengarungi beratnya gelombang kehidupan di masa ini dan di masa yang akan datang. Kisah tersebut sebagaimana yang antum ketahui adalah kisah perang Hunain, Ghazwat Hunain atau disebut juga dengan Waqa'at Hunain. Salah satu pertempuran yang pertama yang pernah terjadi Pertempuran yang sangat dahsyat yang pernah terjadi di permukaan bumi ini antara Nabi dengan kaum musyrikin. Sampai-sampai jemaah kalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah ini di dalam Al-Qur'an. di dalam tiga ayat dari surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita kata Allah Subhanahu wa taala لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين ويوم حنين إذ أعجب أغنتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت وضاقت عليكم الأرض بما فَأَبَى الَّذِينَ كَفَرُوا kathira Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongan kepada kalian wahai kaum muslimin di berbagai pertempuran-pertempuran yang sangat banyak. Wa yawma Hunain dan juga yang terjadi pada pertempuran di hari Hunain. Pertempuran yang terjadi pada hari suatu hari di Hunain. Bagaimana itu kata Allah? Id a'jabakum kasratukum. Ingatlah tatkala kalian merasa takjub, merasa bangga dengan banyaknya kalian. Falam tughni ankum syai'a. Maka banyaknya kalian itu sama sekali tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada kalian. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت karena takaburnya kalian karena bangganya kalian dengan banyaknya kalian menjadikan bumi itu sempit bagi kalian summa wallaitum mudbirin kemudian akhirnya kalian berlari lari tunggang langgang meninggalkan medan pertempuran itu Thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan jiwa terhadap rasulnya wa alal mu'minin dan terhadap orang-orang yang beriman wa anzala junudan lam tarawha dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala tentara dari langit yang kalian tidak menyaksikannya Kalian tidak mampu melihat bala tentara tersebut. Wa'adzaballadzina kafaru. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan azab terhadap orang-orang kafir. Wadzalika jazaul kafirin. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma yatubullah min ba'di dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat, mengampuni sebahagian dari mereka setelah itu bagi siapa saja yang dikehendakinya wallahu ghafurur rahim dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi Jamaah itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah potongan kisah yang disebutkan oleh Allah di dalam surah At-Taubah tentang tragedi yang terjadi di perang Hunain pada tahun ke-8 setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Namun kisah yang selengkapnya ini disebutkan dalam riwayat riwayat yang banyak ada yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya demikian pula Imam Muslim di dalam sahihnya dalam Kitabul Jihad Wasiyah demikian pula jemaah sekalian disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah dan disebutkan oleh sejumlah ulama yang lainnya seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala dalam kitabnya Mukhtasar Sirah Nabawiyah ya yeah. dan sejumlah ulama yang lainnya dan lebih panjang lagi dijelaskan oleh Al Imam Ibn Ishaq rahimahullahu taala di dalam sirahnya Naam Di sini kita akan menyebutkan kisah ini yang jelas dia adalah kisah yang sangat panjang. Ya, akan tetapi kita mencoba menyebutkannya yang pertengahan seperti yang disebutkan oleh Al Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menjelaskan atau menafsirkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah yang kita bacakan tadi. Naam. berkata Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala, "Wa qad kanat waq'at Hunain ba'da fath Makkah fi Syawal sanata 8 min al-Hijrah." وذلك لما فرض عليه السلام من فتح مكة وتمهدت أمورها, أمورها wa aslama 'ammatu ahliha wa atlaqahum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguh perang Hunain tragedi Hunain itu terjadi setelah terjadinya Fathu Makkah. Fathu Makkah artinya apa? Pembukaan kota Mekah ketika Nabi dan kaum muslimin telah berhasil menguasai kembali Mekah setelah 8 tahun sebelumnya beliau telah disiksa para sahabat telah dibunuh ya dijadikan menderita bahkan mereka harus terpaksa meninggalkan negeri yang mereka cintai keluarga yang mereka sayangi meninggalkan harta benda yang mereka kumpulkan selama ini berpindah dan berhijrah ke Madinah disebabkan karena kerasnya gangguan orang-orang musyrikin ketika itu. Nabi akhirnya kembali dan Allah Subhanahu wa taala menunaikan janjinya di dalam Al-Qur'an bahwasanya pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kembali menguasai kota Mekah. Iya. Yeah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir inna إنه كان توابا إذا جاء نصر الله والفتح jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan pembukaan kota Mekah dan engkau akan menyaksikan manusia masuk ke dalam agama Allah akwaja dengan berbondong-bondong fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir maka banyaklah bertasbih memuji kepada Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah. Iya, setelah orang-orang Quraisy membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Melanggar perjanjian Hudaybiyah yang telah diikat antara mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan bala tentaranya dari kalangan kaum muslimin, para pejuang-pejuang dan kesatria Islam sampai mencapai 10.000 orang. Digerakkan dari kota Madinah, kota hijrah. Kemudian bergerak bergerak secara perlahan masuk ke kota Mekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan tidak diketahui oleh orang-orang Mekah kafir Quraisy ketika itu kecuali tatkala Nabi setelah itu menguasai dan mengepung kota Mekah barulah diketahui oleh orang-orang musyrikin ketika itu bahwasanya Muhammad telah masuk bersama dengan bala tentaranya. Tidak ada yang mereka bisa lakukan kecuali hanyalah tunduk di bawah kaki-kaki kaum muslimin yang telah mereka hinakan 8 tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa taala menunaikan janjinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun masuk dalam keadaan tidak ada satupun darah yang tertumpah menyerah tanpa syarat. Nabi dan para sahabatnya masuk dalam keadaan tenang dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berpesan, jangan ada yang melakukan pembunuhan, jangan ada yang melakukan kerusakan kecuali jika mereka melawan. Nabi masuk dalam keadaan tenang sampai ternyata orang-orang musyrikin sudah lari tunggang langgang. Di antaranya Ikrimah bin Abu Jahal sudah lari ke pantai mencari kapal mau menyeberangi lautan menyelamatkan dirinya takut kepada Nabi dan para sahabatnya. Nabi masuk sebagian orang-orang Quraisy lari ke suku yang lainnya di luar kota Mekah, di antaranya suku Hawazin yang kini nanti yang akan memerangi Nabi. Sebagian lari ke sana. Sebahagian lagi tidak tahu apa lagi yang mau dilakukan. Sebagian hanya menutup pintu rumahnya saja dan banyak di antara mereka yang datang ke Ka'bah berkumpul di Baitullah. Tahu mereka kalau Nabi dan para sahabatnya tidak akan menumpahkan darah di Ka'bah di hadapan Baitullah. Mereka berkumpul di Baitullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu berdiri di pintu Ka'bah dan beliau mengatakan, Ya masyar Quraisy, mada tadunnuna anni fa'ilum bikum? Wahai orang-orang Quraisy, apa kira-kira yang kalian sangka? Apa dalam benak kalian? Kira-kira apa yang ingin saya lakukan atas kalian? Sekarang kalian menyerah. Dulu kalian mengejar saya. Sekarang kira-kira apa yang akan saya lakukan terhadap kalian? Kalau mereka berkata, khairan akhun karim wabnu akhin karim. Mereka mengatakan yang kamu akan lakukan wahai Muhammad adalah kebaikan. Kamu adalah saudara kami yang mulia, anak saudara kami yang mulia. Ini ucapan orang yang sudah menyerahin. Padahal dulu sombongnya bukan main. Sekarang dia wujud Nabi, kamu ini orang mulia. Anak saudara kami yang mulia. Tidak ada yang kamu lakukan kecuali kebaikan. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inni aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwatihi la tatriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum tidak ada yang bisa aku ucapkan terhadap kalian pada hari ini kecuali ucapan sebagaimana yang telah diucapkan oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam terhadap saudara-saudaranya yang telah melakukan kezaliman kepadanya. Eh, la tasriba alaikum al-yawm. Tidak ada celaan atas kalian pada hari ini. Yaghfirullahu lakum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian yang telah berlalu. Idhabu. Idhabu. Fa antum at-tulaqa. Kata Nabi, pergilah kalian semuanya. Sungguh kalian itu telah terbebaskan pada hari ini. Luar biasa. Akhlak. Akhlak yang begitu indah. Mampu memaafkan manusia tak kala dia mampu untuk membalas. Dia mampu memaafkan. Irhabu, pergilah kalian. Fa'antumutulaka. Sungguh kalian itu adalah orang-orang yang terbebaskan. Iya. Yeah. Sampai ada seorang Quraisy yang ingin dibunuh oleh sahabat Nabi, kemudian lari, ya, minta perlindungan kepada Ummu Hani. Ya. Kemudian Ummu Hani datang kepada Nabi mengatakan, "Wahai Rasulullah, ini keluarga saya, minta perlindungan." Kata Nabi, "Laqad ajarna man ajar dia ya Ummu Hani." Kami telah melindungi orang yang engkau lindungi wahai Ummu Hani. Dihindungi, tidak ada yang disakiti, tidak ada yang ditumpahkan darahnya, tidak ada yang dilampas hartanya. Dalam keadaan Nabi mampu untuk menghancur leburkan mereka ketika itu sebagai balas dendam, tapi itu bukan sifat para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang telah dibebaskan oleh nabi ini ini banyak di antara mereka yang masuk ke dalam Islam disebutkan dalam sirah sekitar 2000 orang masuk ke dalam Islam. Sekitar 2000 orang. Iya. Yeah. Belum lagi dari kabilah-kabilah Arab yang lainnya di sekitar Makkah masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Iya, yeah. bukan lagi orang perorangan, tapi masuk ke dalam Islam ketua Iya, pimpinan sukunya bersama satu suku semuanya masuk Islam. Datang lagi suku yang lain, datang lagi suku yang lain masuk ke dalam hal Islam. Nah, maka perang Hunain ini terjadi setelah dibukanya kota Makkah pada bulan Syawal di tahun 8 setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Karena kejadian Fathu Makkah itu terjadi di bulan Ramadan pada tahun ke-8. Setelah bulan Ramadan bulan apa? Hah? Syawal ya? Iya. Yeah. Yang sampai lebih hafal bulan-bulan masa ini daripada bulan Hijriah. Setelah bulan Januari apa? Oh Februari cepat dijawab semuanya. Setelah bulan Ramadan dipikir dulu, baru Syawal. Iya. Yeah. Terjadi di bulan Syawal. Jadi sekitar satu bulan saja setelah Fathu Makkah terjadi perang Hunain. Nah, <clears throat> Dan hal itu terjadi setelah selesainya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari membuka kota Mekah. Wa tamahadat umuruha. Dan semua urusan Nabi menjadi lancar. Terbuka bagi kaum muslimin, lancar semuanya. Manusia masuk ke dalam agama berbondong-bondong. Tidak ada lagi yang mencela Nabi. Tidak ada lagi kata-kata sahir, tukang sihir. Tidak ada lagi yang mengatakan kadzab, pendusta. Ya, tidak ada lagi ancaman, tidak ada lagi rasa takut. Yang ada adalah keamanan demi keamanan, lancar semuanya. Ya. Kemudian wa aslama 'ammatu ahliha dan hampir seluruh penduduk Makkah ketika itu masuk ke dalam Islam. Luar biasa. wa atlaqahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membebaskan mereka semuanya. Tidak ada yang ditawan. Tidak ada yang menjadi tawanan perang. Tayyib. Fabalaghahu anna Hawazin jama'u lahu liyuqatiluh. Tiba-tiba sampai berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang Hawazin orang-orang Hawazin telah berkumpul untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di bulan Syawal. Satu bulan saja antaranya sudah muncul berita Hawazin telah berkumpul. Iya. Wa anna amirahum Malik ibn Auf An-Nadri dan bahwasanya pimpinan mereka, pimpinan Hawazin ini itu bernama Malik ibnu Auf An-Nadri. Wa ma'ahu Taqif bikamaliha dan telah bersekutu dengan Hawazin ini adalah suku Taqif atau dari kampung Taqif seluruhnya. Seluruh orang Taqif berkumpul bersama dengan Hawazin, bersekutu dengannya. Siapa lagi sekutunya? Disebutkan sini wa Banu Jushum Bani Jushum wa Banu Sa'ad ibnu Bikr atau ibnu Bakr Banu Sa'ad ibnu Bakr wa Auza min Bani Hilal ya yeah. Auza dari Bani Hilal dan mereka ini hum qalil mereka ini sedikit saja yang bersekutu wa nasum min Bani Amr ibnu Amir dan sejumlah manusia juga dari suku Bani Amr ibnu Amir dan suku Auf ibnu Amir. Iya. Yeah. Ini mereka bersekutu yang sangat hebat. Bahkan disebutkan oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan ibn al Harith kata beliau orang-orang Quraisy ketika itu berkumpul Naam orang-orang Arab telah berkumpul ingin memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Hunain padahal sebelum mereka sebelumnya mereka belum pernah berkumpul dan bersepakat ya dengan perkumpulan yang sebesar ini belum pernah ada perkumpulan yang sebesar ini yang dilakukan oleh orang Arab persiapan mereka juga lebih tidak terduga-duga Bahkan mereka menjadikan kesempatan Hunain ini seolah-olah merupakan apa namanya? suatu perang yang merupakan penghancuran terhadap kaum muslimin seluruhnya. Ini perang mati-matian ini. Yang jelas maka sudah dikuasai semuanya. Iya. Yeah. Maka telah dikuasai seluruhnya oleh Nabi dan kaum muslimin. Hawazin dari luar kota Mekah membuat sekutu. Iya. Bagi orang-orang yang lari dari Mekah juga, sebagian yang tidak mau masuk Islam, ya di antaranya nanti akan disebutkan kisahnya yang bernama Syaibah. Iya, orang ini mengatakan seandainya semua orang Arab dan selain Arab tunduk dan taat kepada Muhammad, demi Allah saya tidak akan tunduk kepadanya. Lari tinggalkan kota Mekah. bergabung dengan orang-orang Hawazin. Persiapan yang begitu hebat. Ya. Armada tempur sudah dipersiapkan. Peralatan peralatan tempur begitu siap. Ya. Dengan kekuatan penuh. Coba perhatikan. Sekutunya banyak. Ditambah lagi. Lihat kata Ibnu Katsir menjelaskan persiapan, menggambarkan persiapan mereka Kata beliau, "Wa qad aqbalu ma'ahum an-nisa wal wildan wasya wan na'am wa ja'u qatihim wa qadidihim." Sungguh orang-orang Hawazin dan seluruh sekutunya ini telah datang mempersiapkan diri yang mereka itu disertai dengan kaum wanita dan anak-anak kecil dan kambing-kambing mereka, Iya, domba-domba mereka dan seluruh harta mereka dan mereka datang dengan segala-galanya. Coba pikirkan kalau ada pertempuran seperti ini. Persiapan luar biasa ini. Bukan hanya persenjataan yang dibawa. Istri-istri, anak-anak mereka bawa semuanya. Bersiap untuk berhadapan dengan kaum muslimin. Bisa kita bayangkan apa kira-kira yang akan terjadi di pertempuran nanti. Nah, persiapan yang begitu hebat. Kenapa? Kenapa mereka datang dengan segala-galanya? dihim wa qadidihim, datang dengan segala-galanya, dengan kekuatan penuh. Bahkan Wanita-wanita juga dibawa. Anak-anak kecil dibawa semua. Kambing-kambing, domba, unta, kuda, apalagi kuda sudah dibawa semua. Coba bayangkan kambing saja mau diapa ini dalam perang ini? Ini di bawah. Kalau kuda, unta itu memang kendaraan perang, armada perang. Tapi kalau kambing Seandainya ada kelincinya, mungkin dibawa juga kelincinya. Menunjukkan mereka benar-benar mau mati-matian dan habis-habisan. Di sini ada kisah menarik. Ya. Yeah. Sekaligus menunjukkan kepada kita kenapa Al Malik bin Auf An-Nadri ini membawa pasukannya sampai segala-galanya dibawa. Apa alasannya? Nah, disebutkan di dalam Mukhtasar Sirah An-Nabawiyah ya tatkala pasukan mereka sudah siapkan dan sudah mula, mula, apa namanya mulai melakukan perjalanan ini perjalanannya orang-orang Hawazin orang-orang musyrik mulai jalan bersama dengan kekuatan penuh dan kesombongan mereka menuju ke kancah pertempuran kalau mereka mulai bergerak ada orang tua di tengah-tengah mereka yang bernama Duraid ibnu Simmata al-Jushami dan orang ini orang yang sangat tua renta iya orang tua jompo kakek-kakek sebenarnya dia tidak punya lagi andil dalam peperangan kecuali hanya dia diambil dari apa namanya taktik, ide dan pemikirannya saja. Ini di masa mudanya orang pemberani, kesatrianya orang Arab. Ya, yeah, tapi nanti dia tunduk juga di bawah kesatria kaum muslimin. Kesatrianya orang Arab, tapi sudah tua. Ini sudah veteran. Iya. Siapa namanya? Duraid ibnu Simma Al-Jushami. Dia berkata, Kenapa banyak saya dengarkan suara kambing mengembek? Banyak suara anak-anak menangis. Ada apa ini? Maka salah seorang berkata kepadanya, Sungguh Malik ibnu Auf keluar membawa pasukan bersama dengan harta benda mereka, anak-anak mereka dan istri-istri mereka. Katanya panggilkan Malik ibnu Auf kepadaku. Dipanggil panglima perangnya. Dipanggil. Ketika bertemu dia katakan, "Mada sana'ta ya Malik?" Apa yang kamu lakukan ini wahai Malik? Iya. Kenapa kamu keluar dengan membawa mereka? Kata Malik Ibnu Auf. Iya. Perhatikan ya ucapannya. Tidak ada yang saya inginkan dari mereka kecuali iya, agar supaya mereka perang mati-matian dan habis-habisan karena mereka mengkhawatirkan anak istri dan harta benda mereka. Ini taktik perangnya ini Malik. Kalau dibawa istrinya, dibawa anak-anaknya, dibawa semua, mereka tidak akan lari. Kenapa? Ada yang dia khawatirkan. Masuk akal? Iya, ini menjadi alasan Malik bin Auf An-Nadri membawa segala-galanya ke medan perang. Coba perhatikan di sini sebuah hikmah yang sangat besar jemaah ya, sekalian. Betapa orang-orang kafir dalam membela, dalam berjuang, dalam berkorban itu tidak tahu apa yang dia bela. Apa sebenarnya puncak perjuangan dan usaha mereka? Kenapa mereka mau mati di medan perang? Sebenarnya hakikatnya mereka itu penakut, pengecut. Sampai-sampai harus membawa harta benda dan anak-anak sebagai motivator dalam perang mereka. Adapun kaum muslimin jamaah sekalian tidak perlu itu semua. Ya, di hadapan mata mereka ada surga. Bau surga telah tercium dari balik Uhud. ketika terjadinya perang Uhud. Yang mereka bela adalah perkara yang sangat jelas. Al-Quran dan Sunnah Al-Islam. Bagaimana menegakkan agama Allah di permukaan bumi ini. Ini semangat yang menumbuhkan kaum muslimin. Sehingga mereka teguh dan kokoh di dalam peperangan-peperangan mereka yang sangat banyak. Tapi orang kafir, lihat Dia gunakan segala cara. Karena sebenarnya mereka takut. Khawatir akan keadaan mereka. Takut jangan sampai lari. Iya, tapi kalau yang ikut itu ada istrinya, wah, istri saya nanti jadi tawanan perang. Ada bebeknya juga dikasih ikut, wah, bahaya nih bebek nanti diambil semua. Iya. Akhirnya dibawa semua. Kata Durai, ya, yang berkata, Sungguh yang kamu lakukan ini wahai Malik tidak pernah ada di dalam sejarah. Kenapa? Katanya jika engkau nanti yang menang, ingka nalaka. Jika pertempuran itu engkau yang memenangkannya, tidak ada yang bermanfaat bagimu kecuali Ar-rijalu wa suyufuhum. Para lelaki dan pedang-pedang mereka. Itu saja yang kamu butuhkan dalam pertempuran. Tapi coba seandainya kamu yang dikalahkan. Wa in kana 'alaika. Kalau pertempuran itu engkau yang dikalahkan, apa yang terjadi? Coba pikirkan apa yang terjadi pada anak istrimu. Coba pikirkan apa yang terjadi pada harta benda itu. Lihat pemikiran veterannya ini. Iya. Tapi Malik bin Auf ternyata menjawab dengan jawaban yang tak diduga. Katanya, saya tidak akan mengikuti pemikiranmu sekarang ini. Iya. Wa man araka illa syekhun kabir wa akluka pada kaburat saya tidak menilai engkau ini wahidur Duraid kecuali hanya orang yang sudah tua renta dan akalmu juga sudah tua. Tidak perlu lagi dipakai. Iya, yeah. sudah tereliminasi. Umurmu sudah tua, kamu sudah jompo, akalmu juga itu sudah tua. Tidak perlu lagi dipakai. Kemudian katanya, Demi Allah wahai kaum Hawazin, apakah kalian akan ikut dan taat kepadaku? Jika kalian tidak taat, saya akan menghunjamkan pedangku di daraku sampai tembus ke punggungku. Mau bunuh diri dia. Nah, ini orang kafir, gampang saja karena dianggap kalau sudah mati itu selesai perkara. Gara-gara putus cinta saja sudah tembak kepala. Iya. Yeah. Karena lamaran ditolak, akhirnya naik ke gedung, lempar dirinya turun. Gara-gara tidak bisa lagi, ya menguasai dirinya ketika usahanya gagal, ya jalan satu-satunya gantung diri. Walau anna idza mitna turikna لكان الموت راحة كل حي ولكن إذا متنا بعدنا ونسأل بعده عن كل شيء katanya seandainya ya kata orang Arab seandainya jika kita sudah meninggal kita dibiarkan begitu saja sungguh kematian itu adalah rahata kulli hayyin merupakan tempat istirahat dari seluruh kepenatan hidup. Enak sekali itu mati. Seandainya setelah kita mati apa? Kita dibiarkan begitu saja. Berarti istirahat dong. Iya. Tapi walakinna idza mitna akan tetapi setelah kita meninggal, kita akan dibangkitkan kembali. Wa nus'alu ba'dahu an dan kita akan ditanya setelah itu tentang segala sesuatu. Ini yang jadi masalah. Setelah kita meninggal, kita akan dibangkitkan dan kemudian ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Ini yang memberatkan kita. Adapun orang kafir tidak yakin itu, jadi gampang saja kalau mau bunuh diri. Wajar. Maka dari itu jangan heran dan jangan gempar kalau ada orang kafir yang bunuh diri. Yang mengkhawatirkan kalau ada orang Islam yang ikut-ikutan seperti itu. Ya, kita kembali kepada Malik bin Auf. Kata Malik bin Auf, kalau kalian tidak mengikuti saya, saya akan menjamkan pedang saya sampai tembus ke punggung saya. Para khawazin semuanya mengatakan, "Nuti'uka, kami akan taat kepadamu." Sudah. Yang jadi adalah idenya siapa? Taktik perangnya Malik bin Auf. Iya, si veteran tadi ini tidak diambil lagi. Nah, mulai mereka melakukan perjalanan. Dari kisah ini dapat kita melihat apa alasan Malik bin Auf membawa bala tentara mereka bukan hanya perbekalan perang, perlengkapan perang yang mereka bawa, bahkan anak istri juga dibawa. Nah, kemudian kata lima Ibnu Katsir rahimahullah berikutnya. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيشه الذي جاء معه للفتح وهو عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب وقبائل العرب Nabi tatkala mendengarkan persiapan mereka ingin menyerang Nabi, Nabi pun juga ikut keluar. Iya, Nabi juga keluar bersama bala tentaranya yang datang bersama beliau dari Madinah untuk melakukan Fathu Makkah yaitu berjumlah berapa? Hah? sepuluh ribu orang pasukan berapa itu banyaknya Sepuluh ribu orang iya lapangan merdeka kira-kira bisa menampung sepuluh ribu orang pasukan yang keluar untuk melakukan Fathu Makkah ketika itu itu yang dibawa oleh Nabi keluar Ya, dari kalangan Muhajirin dan Ansar dan kabilah-kabilah Arab. Wa ma'ahu alladhina aslamu min ahli Makkah wa hum at-tulaqa'u fi alfain ayda. Dan ikut bersama pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang-orang yang telah berislam yang baru-baru masuk Islam dari kalangan ahli Makkah dan mereka adalah orang-orang yang dibebaskan tadi dalam jumlah 2000 orang juga. Jadi totalnya berapa? 12.000 orang. 10.000 dari Madinah. Muhajirin dan Ansar. Ditambah 2.000 orang-orang yang baru masuk Islam. Nah, kekuatan yang begitu besar juga. Ya. Yeah. Sementara jemaah sekalian, pasukan dari Hawazin dan sekutunya tadi berapa jumlahnya? Hah? Disebutkan di dalam sebagian kitab sirah jumlah mereka sekitar 4.000 orang pasukan. Ini pasukannya, tidak dihitung perempuan dan anak-anaknya. Berapa? 4.000 orang pasukan akan menghadapi kaum muslimin berapa? 12.000 orang. Ya. Yeah. Dengan jumlah yang begitu besar ini, menyebabkan sebagian kaum muslimin yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah tadi id a'jabatkum katratukum tatkala itu kalian menjadi bangga dengan banyaknya kalian tapi kata Allah falam tughni ankum syai'a maka banyaknya kalian itu sama sekali tidak ada gunanya bagi kalian Bukan main ini. Selisih berapa ini? 12 ribu melawan 4 ribu orang. Sekarang keadaan terbalik. Kalau dahulu, iya, Nabi selalu sedikit. Pasukan Nabi selalu sedikit. Orang musyrik selalu banyak. Coba bayangkan dalam perang badar misalnya. Perang pertama yang terjadi dalam Islam ya. Ketika itu Nabi tidak siap untuk berperang. Orang musyrikin datang dari Mekah membawa pasukan siap tempur. Jumlah mereka seribu orang. Sementara Nabi hanya membawa pasukan 300 orang. Satu banding berapa? Hah? Iya, satu harus melawan tiga. Nabi sedikit, tapi sekarang ini terbalik. Oh, mau kaum muslimin yang banyak, 12 ribu akan melawan 4 ribu saja muncul tabiat manusia bangga sampai-sampai sebagian orang mengatakan lan nughlabal yawma min qillah kita tidak akan dikalahkan pada hari ini sebabkan disebabkan karena mereka itu sedikit lihat sudah mulai muncul wah kita ini sudah banyak ini kita tidak akan dikalahkan pada hari ini karena sedikitnya mereka pelajaran besar jemaah sekalian. Pelajaran besar bagi kita. Jangan pernah merasa takjub dengan banyaknya kita. Karena sungguh itu semua adalah kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita yakin itu adalah takdir dari Allah? Allah yang menginginkannya. Allah yang telah menentukannya. Maka Kapan kita sedikit kita tidak akan bersedih dan kapan kita banyak kita tidak akan berbangga. Jelas? Terutama mungkin yang terjadi pada dirinya yang seperti ini adalah orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam yang masih kurang gemblengan Islam terhadap dirinya. Langsung takjub. Ay jangan khawatir. Ya, yeah. 12 ribu lawan 4 ribu seandainya bisa ditiup-tiup saja itu sudah kalah. Iya kan? Tapi Allah berkehendak lain. Bukan itu yang menjadi patokan. Bukan banyaknya pasukan yang menjadi patokan. Bukan yang banyaknya jamaah yang menjadi patokan dalam sebuah keberhasilan. Intinya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Petik hikmahnya jemaah sekalian dalam keadaan kita sekarang ini. Jangan pernah bersombong di dalam hati kita. Jangan pernah merasa congkak dan takabur. Sungguh itu adalah sifat syaitan dan iblis. Iya. Sampai-sampai sebagian mengatakan lan nughlamal lan nughlabal min killah. Pada hari ini kita tidak akan terkalahkan karena mereka sedikit. Iya. Apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi jamaah sekalian? Fasa bihim ilal adu. Maka mereka pun mulai merengsek, berjalan setapak demi setapak menjemput na'am tantangan daripada musuh Allah Subhanahu wa taala. Keluar pasukan yang begitu besar ini dari Mekah Ya, Nabi harus menghadang mereka di luar Makkah. Nabi harus menjemput mereka di luar Makkah. Jangan sampai terjadi pertumpahan darah di mana? Di tanah haram. Maka Nabi keluar bersama dengan pasukan besar ini. Di tengah perjalanan inilah jemaah sekalian tercatat sebuah kisah yang sangat hebat syarat dengan hikmah dan pelajaran bagi kita yaitu kisah yang diceritakan oleh Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu taala yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan. Iya. Yeah. Kita berhenti dulu ya. Ini sementara berjalan ini. Bayangkan saja dulu, pasukan sementara berjalan. Baik. Ini belum bertemu kedua pasukan ya. Sementara dalam perjalanan. Kita tinggalkan dulu. Iya. Kita beralih kepada kisah yang disebutkan oleh Abu Waqid al layti radhiyallahu taala. Tayyib. Relax saja, tidak usah terlalu tegang. Nah, kata Abu Waqid al layti radhiyallahu taala خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال له ذات أنوار فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار فقال الله أكبر إنها السنن والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتتبعن سنن من كان قبلكم كتب واقد الليث رضي الله تعالى عنه Kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan menuju ke perang Hunain. Kenapa dikatakan perang Hunain? Karena kejadian perang ini terjadi di salah satu lembah yang disebut dengan Hunain. Salah satu lembah di luar kota Mekah disebut dengan Hunain. Situlah terjadi pertempuran dahsyat itu. Iya. Kata Abu Akid al kami keluar berjalan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke perang kancah peperangan Hunain. Dan orang musyrikin, ya, yeah, orang-orang musyrik itu kata kata Abu Wakid, mereka kebiasaannya mereka punya satu pohon bidara besar tempat mereka menggantungkan senjata-senjata mereka. Sebelum berangkat perang, digantung semua dulu senjatanya di situ. Iya, tombaknya, pedangnya, tamengnya, panahnya, apa saja yang digunakan digantungkan semua di situ. Walil musyrikin sidratun yaqufuna 'indaha. Orang-orang musyrikin itu punya satu pohon bidara besar yang mereka i'tikaf di bawah pohon tersebut dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon itu. Yuqalu lahu zatu anwar. Pohon itu diberi nama zatu anwaq. Zatu anwa artinya pohon yang memiliki gantungan-gantungan. Ya memang sudah kebiasaan. Kalau mau perang, gantungkan dulu di situ. Kemudian ikat di bawahnya. Kenapa mereka menggantungkannya? Raja'a barakati zalika asyajarah. Semata-mata mengharapkan keberkahan dari pohon itu. Cari barakah. Ya. Supaya apa? Ini nanti padanya kalau sudah digantungkan akan tajam, hebat, memberikan kekuatan tersendiri. Ada apa? Kekuatan? Hah? Ada kekuatan gaibnya. Iya. Yeah. Sama dulu istilahnya orang-orang Mamuju ketika tenar batu cincin. Bukan cuma perhiasan ini, ada kekuatan mistiknya. Weh. Katanya kalau sudah digantung ini, senjata di situ, panahnya, pedangnya, tombaknya itu akan turun keberkahan pohon itu menjadi hebat, menjadi kuat, mengalahkan musuh. Coba perhatikan mas sekalian. Dalam kebiasaan orang musyrik ini, dalam kebiasaan orang musyrik ini, di sini ada tiga bentuk kesyirikan di dalamnya. Jelas? Di sini ada tiga bentuk apa? Kesyirikan. Kesyirikan yang pertama ta'zim melakukan pengagungan terhadap pohon tersebut. Mengagungkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadah besar yang diarahkan kepada selain Allah, kepada sebatang pohon yang tidak mampu memberikan manfaat dan sama sekali tidak mampu menolak mudarat. Seandainya ada yang berani menebang pohon itu, dia tidak akan mampu mempertahankan dirinya. Tapi karena dikeramatkan, eh bukan pohon sembarang itu. Hati-hati kau lewat di situ. Ya. Yeah. Pengagungan di dalam hati. Rusak tauhid. Jelas ya? Ini kesyirikan yang pertama yang ada pada pohon itu ketika diadukan dan tidak semua pohon yang dilakukan seperti itu. Jelas ya? Dan ini merupakan kebiasaan perkara yang sudah lumrah di tengah orang-orang musyrik. Ya, ketika ada yang diagungkan itu bukan sembarangan. Kalau kuburan yang diagungkan bukan sembarang kuburan. Iya kan? Ya, yeah. kalau pohon yang diagungkan bukan sembarang pohon. Tapi pohon yang memang sudah ditetapkan punya keagungan, punya kemuliaan. Yang seperti ini merupakan perkara yang bertentangan dengan akidah islaminya. Karena mengagungkan apa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Coba sekarang antum lihat kalau ada pohon yang digantungi ke lampu di bawahnya. Ada lilinnya. Pohon apa itu? Ada tirai-tirainya, ada tempat-tempat sesajiannya. Ada juga tempat mengikat kambing di bawahnya. Pohon apa itu kira-kira? Bukan pohon sembarang. Iya, yeah, paling dia adalah pohon yang sangat besar, yang kelihatan angker, iya, yeah, yang ditakuti oleh orang-orang musyrik. Ini jenis kesyirikan. Pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan yang kedua yang terjadi pada pohon bidara itu adalah ketika mereka melakukan etika, Apa artinya etika? Sama dengan al-ukuf. Apa itu? Berdiam diri di sekeliling pohon itu. Jadi bukan cuma menggantungkan senjatanya, tapi orangnya juga tinggal duduk di situ. Iya. Yeah. Sementara jemaah sekalian, etika ini adalah sebuah ibadah. Ini harus dipahami. Maka dari itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Wala tamassuhunna wa antum akifuna fi wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid dan jangan kalian ya melakukan hubungan dengan istri-istri kalian dalam keadaan kalian itu i'tikaf di masjid-masjid. Menunjukkan i'tikaf itu adalah ibadah ibadah. Nabi sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa i'tikaf setiap seper apa sepuluh terakhir dari bulan Ramadan. Nah, ketika Umar bin Khattab berkata kepada Nabi SAW, ini fil jahiliyah, sungguh saya di zaman jahiliyah telah bernazar untuk i'tikaf di Masjidil Haram satu malam. Kata Nabi, "Aufi nadrik." Tunaikan nazarmu itu. Karena i'tikaf itu adalah ibadah. Ternyata ibadah i'tikaf ini merupakan syiar agama, ibadah yang sangat agung. Maka dari itu jemaah sekalian, i'tikaf di masjid ini adalah ibadah yang sangat besar. Demikian pula di antara manasik haji yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan ibadah besar ini, ibadah haji ini yaitu mereka melakukan apa? Hah? Ukuf di Arafah. Apa artinya ukuf di Arafah? Tinggal berdiam diri dalam dengan maksud pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Tidaklah seseorang itu berdiam diri di suatu tempat, tinggal di situ. Iya. Kecuali pasti ada yang dia harapkan dan ada yang dia agungkan dari penghuni tempat itu. Ya toh? Kenapa mereka apa namanya? ketika sudah sampai tingkat tinggi dalam ilmu margaloyo harus bersemedi. Apa itu bersemedi? Iktikaf. Di salah satu goa misalnya atau di dalam kuburan misalnya, iktikaf. Kenapa? Ada yang diharapkan supaya setannya itu kuburan masuk sama dirinya. Iya kan? Coba perhatikan ya mas kalian. Ini ibadah yang sangat agung. Etika berdiam diri di satu tempat dalam bentuk kurba pendekatan diri ini adalah ibadah. Ini adalah ibadah. Maka dari itu siapa yang telah melakukan etika kepada selain Allah Subhanahu wa taala berarti dia telah beribadah kepada selain Allah. Etikaf di bawah pohon bidara Tujuannya apa? Melakukan pendekatan diri kepada penghuni pohon bidara itu menurunkan kesaktian tersendiri pada senjata-senjatanya. Nanti kalau perang jadi hebat. Kesyirikan yang kedua. Kesyirikan yang ketiga yang terjadi di situ adalah apa? Hah? Tabarruk mengharapkan turunnya berkah kepada selain Allah Subhanahu wa taala sementara Allah itu yang maha berberkah tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir maha berberkah Allah Allah lah yang maha berberkah yang memberikan keberkahan kepada manusia kepada hamba-hambanya biyadihil mulk yang di tangannya lah seluruh kekuasaan dan dialah Allah Subhanahu wa taala Maha mampu melakukan segala sesuatu. Keberkahan hanya di tangan Allah. Siapa yang mengharapkan keberkahan, minta keberkahan kepada Allah, jangan kepada selain Allah, karena yang lainnya itu hanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Maka dari itu siapa yang mengharapkan berkah? Orang Jawa mengatakan ngalap berkah. Iya mas ya Siapa yang mengharapkan berkah Mencari berkah dari sesuatu Selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Berarti dia telah menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Paham ya? Ini tiga jenis kesyirikan Paham ini? Tiga jenis kesyirikan yang terjadi ketika orang musyrikin apa? Menggantungkan senjatanya dan etikaf di bawah pohon bidara yang disebut Zatu Anwar ini. Nah, kata Abu Al-Laitsi, Fakulna ya Rasulullah, Ija'allana lana zata anwarin kama lahum zatu anwar." Wahai Rasulullah, jadikan juga buat kami Zatu Anwar tempat menggantungkan senjata sebagaimana mereka juga memiliki Zatu Anwar masa kita mau kalah nanti mereka merakak pedangnya kita bagaimana tidak ada tempat mencari berkah iya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya Iya. Kenapa sebagian sahabat mengatakan seperti itu? Sudah disebutkan oleh Abu Waqid di awal hadis tadi. Beliau katakan wa nahnu hudatsa'u ahdin bi Kami masih baru masanya dari kekafiran. Baru masuk Islam. Pelajaran penting bagi kita jemaah sekalian. Kejahilan terkadang memasukkan seseorang ke dalam kesyirikan dan kekufuran dalam keadaan tidak tahu sementara dia mengaku Islam. Maka dari itu lebih besar potensinya terjatuh dalam kesyirikan, maksiat, bid'ah dan kesesatan orang-orang jahil. Lebih besar potensi untuk terjatuh di dalamnya. Maka dari itu semangat dalam mempelajari agama Allah demi keselamatan kita dunia dan akhirat. Jelas ya? Lihat para sahabat ini karena baru masanya dalam Islam, masih kurang ilmunya, masih kurang mereka mulazamah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya terjadi dalam sebuah permintaan yang merupakan permintaan kesyirikan. Tapi jangan katakan para sahabat ketika itu musyrik ya. Kenapa? Karena mereka belum lakukan. Hanya permintaan disebabkan karena jah jahil dan Nabi sudah menegur mereka. Ya. Nabi mengatakan wallazi nafsi biadih innaha sunan wallazi nafsi biadih kuntum kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Sungguh ucapan kalian ini wahai para sahabatku demi yang jiwaku berada di tangannya sama dengan ucapannya Bani Israel dahulu kepada Nabi Musa. Jadikan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan di sini. Nabi samakan ucapan sahabat itu ija'allana lana anwar jadikan untuk kami gantungan-gantungan senjata ya sebagaimana mereka memiliki zatu anwar sama kata Nabi dengan ucap, ucapan kaumnya Nabi Musa, jadikan untuk kami satu Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan selain daripada Allah. Ya, ketika Nabi Musa selamat dari fir kejaran Firaun, dia berhasil membelah lautan. Ya, Firaun ditenggelamkan. Nabi Musa berjalan bersama orang-orang yang beriman bersamanya, melanjutkan perjalanan, dia dapatkan di tengah jalan ada orang-orang musyrik yang menyembah-nyembah patung. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, eh, Nabi Musa mengatakan, buatkan juga untuk kami Tuhan, sebagaimana mereka juga punya Tuhan. Ini bahayanya kalau ikut-ikutan ini. Iya, tidak punya ilmu, sekedar ikut-ikutan saja. Nah, wah, mereka juga punya begini. Bagaimana kalau kita juga punya begini? Iya, tidak mau kalah. Kalau mereka punya kenaikan Isa Al-Masih, kenapa kita tidak juga rayakan kenaikannya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad juga pernah naik ke langit. Kalau orang-orang kafir itu merayakan apa? Merayakan kelahiran Nabi Isa Al-Masih. Kenapa kita juga tidak merayakan kelahirannya Nabi Muhammad? Sementara Nabi Muhammad juga pernah lahir. Tidak mau kalah. Kalau mereka merayakan, ya tahun barunya. Wah, kenapa kita juga tidak rayakan? Ada juga tahun baru kita. Hanya bedanya mereka kalau rayakan tahun baru pakai petasan, kita rayakan tahun baru pakai bubur. Nah, ini bahayanya ikut-ikutan. Pelajaran penting mas kalian, hikmah besar dari balik kisah ini. Lihat, seorang yang tidak punya ilmu dia hanya ikut-ikutan dalam beragama. Ya, tidak punya dasar dan pegangan akan terjatuh dalam pelanggaran dalam keadaan tidak sadar. Di antara sebab kesesatan ketika seorang itu hanya ikut-ikutan saja, kayak bebek mengekor bebek. Orang lihat begini, kita juga begini, lihat begitu, ikut juga begitu. Akhirnya jatuh dalam kesyirikan, pun, ternyata kesyirikan ini. Maka dari itu hati-hati. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam samakan kesyirikan yang diminta oleh para sahabatnya dengan kesyirikan yang diminta oleh sahabatnya Nabi Musa. Padahal beda. Satu pohon, satu apa? Hah? Satu patung. Tapi Nabi samakan. Apanya yang sama? Hah? Kesyirikannya yang sama. Ini hikmah besar bagi kita. Pelajaran penting bagi kita apapun bentuk sembahannya, yang penting penyerahan ibadah kepada selain Allah itu adalah kesyirikan, kesyirikan. Jangan katakan kita akan tidak menyembah patung. Ini kan cuma pohon. Iya, ini kan cuma batu keramat. Ini kan cuma batu cincin. Ini kan cuma keris. Ini kan cuma badik. Ini kan cuma apapun namanya, selama ada tiga bentuk kesyirikan ini di dalamnya, maka itu adalah syirik. Paham? Maka menilai kesyirikan jemaah sekalian dinilai dari sisi keyakinan dan perbuatan seseorang bukan kepada apa dia melakukan kesyirikan itu. Jelas ini? Lihat Nabi samakan patung dengan pohon, sama-sama menyembah kepada selain Allah. Sehingga kapan kesyirikan itu dilakukan kepada selain Allah jemaah sekalian, ibadah itu diserahkan kepada selain Allah, itu tetap namanya syirik. Apakah dia adalah pohon atau dia bebatuan keramat atau dia adalah pusaka-pusaka keramat ya atau dia adalah arwah para wali atau dia adalah kuburan wali atau dia adalah kuburan nabi apalagi kalau cuma buaya Buayanya ditakuti sekali, dibuatkan ranjang-ranjang di rumahnya. Bahaya kalau tidak dibuatkan begini, Nala saiki Dibuatkan kelambu kuning, spray kuning, sandalak kuning. Diberikan makan setiap hari. La ilaha illallah. Ini ranjang, menyembah ranjang. sama dengan yang menyembah patung. Kenapa? Keyakinannya sama. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. La tattabi'anna sanana man kana qablakum. Pasti, pasti wahai umatku, nanti kalian akan mengikuti sunnah jalannya umat-umat sebelum kalian. Dalam sebagian riwayat Nabi ditanya, Ya Rasulullah, Al Yahudi wal Nasara, apakah yang kamu maksudkan sunnah umat sebelum kita adalah Yahudi dan Nasara? Kata Nabi, Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Nampak jemaah sekalian, kejahilan umat menggiring mereka untuk ikut-ikutan kepada kebiasaan orang Yahudi dan Nasara. Orang Yahudi dan Nasara karena kejahilannya mereka merayakan hari kelahirannya dalam istilah tahun baru apa bukan ulang ulang tahun iya yeah. lihat orang bodoh umurnya bertambah semakin dekat kepada kematian oh bergembira banyak balonnya tiup lilin ada bergembira kalau telah berdekat kematiannya. Selamat tahun baru, eh selamat apa? Ulang tahun. Eh, apa itu bahasa kerennya? Happy happy. Tidak tahu saya. Ini orang kafir. Ini kebiasaan Yahudi dan Nasara. Orang Islam ada juga mau ikut pai. Bagus juga kalau kita begitu. La ilaha illallah. Bagaimana kalau kita tiap lilin juga sambil tepuk tangan, menyanyi-nyanyi? Jahil, jahil. Maka dari itu kata Nabi, Pasti kalian wahai umatku suatu saat akan mengikuti jalannya orang Yahudi dan Nasara. Hatta lau dakhalu juhra batin la Sampai seandainya mereka masuk ke lubang biawak, pasti kalian juga ikut masuk ke dalamnya. Artinya apa? Tidak mungkin ada orang masuk ke lubang biawak, tapi seandainya ada lantaran hebatnya pengikutannya kaum muslimin terhadap orang kafir, pasti mereka juga ikut masuk Tidak ada yang bisa membentengi generasi muda Islam dari kebiasaan orang-orang kafir kecuali hanyalah ilmu, ilmu. Kembali kepada ilmu Al-Qur'an dan Sunnah. Pelajari agama kita, pelajari Alkitab dan As-Sunnah sehingga kita bisa lepas dari kebiasaan dan kejelekan orang-orang Yahudi dan Nasara tersebut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai kisah yang disebutkan oleh Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu. Hikmah, hikmah yang sangat besar yang terdapat di dalamnya, pelajaran yang begitu besar yang disebutkan di dalam kisah tersebut. Baik. Selanjutnya, kita kembali kepada perjalanan pasukan kaum muslimin menuju ke Hunain. Perlahan tapi pasti, selangkah demi selangkah, ya, para kesatria-kesatria Islam melangkahkan kaki mereka menuju ke medan pertempuran. Disertai dengan pasukan besar, disertai dengan gema takbir Para kesatria Islam melakukan perjalanan sedikit demi sedikit dan di hadapan mereka telah terbayang musuh yang sangat sedikit jumlahnya. Yang jelas sudah ada mata-mata 4000 orang saja. Iya. Perhatikan jemaah sekalian. Di saat-saat pasukan ini melakukan perjalanan melangkah selangkah demi selangkah. Ia debu berterbangan. Naam langkah-langkah kaki kuda dan kendaraan yang lainnya begitu memekik telinga. Di sini terkobar semangat yang sangat besar di tengah pasukan kaum muslimin. Kemenangan berada di ambang mata. Kita sudah berada di ambang kemenangan. Siap melakukan pertempuran. Apa yang terjadi selanjutnya? Iya. Yeah. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, "Faltaqau biwadin baina Makkah wa Taif yuqalu lahu Hunain." فكانت فيه الوقعة في أول النهار في غلس الصبح maka mereka pun melakukan perjalanan sampai kemudian dua pasukan yang siap saling menumpahkan darah ini bertemu. Bertemu di salah satu lembah. Ya. Di salah satu lembah antara Makkah dengan Taif yang disebut dengan lembah Hunain. Dan terjadinya tragedi Hunain ini ini terjadi di awal siang fi ghalasis subuh tatkala subuh itu masih ghalas apa artinya ghalas ketika subuh itu belum bisa nampak wajah seseorang masih gelap kadang subuh kita keluar salat subuh ya ada orang kita lihat belum bisa dikenali siapa dia karena gelap tapi sudah subuh sudah tahu ada orang tapi tidak ditahu siapa dia itu namanya waktu masih go, golas. Terjadinya pertempuran ini di waktu golas. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikan jemaah sekalian. Iya. Rata-rata pertempuran yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di pertengahan malam atau di penghujung malam. Dan ini adalah taktik perang yang dilakukan oleh Nabi. Kenapa? Karena di saat-saat itu musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala sementara terlalaikan dan terlelapkan di dalam tidurnya. Biasanya seperti itu, tapi berbeda dengan orang Hawazin ini. Iya. Yeah. Mereka maka kejadian atau tragedi perang Hunain ini terjadi di awal pagi yakni ketika ghalasus subuh Ya mungkin setelah sholat subuh kaum muslimin, para pasukan, ya mereka turun di satu lembah yang bernama Hunain. Disitulah mereka saling berhadapan dengan musuh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang musyrikin. Apa yang terjadi selanjutnya? Insyaallah kita akan lanjutkan kisahnya Pak zuhur. Baik. Ila nasmi Allah